Nah, saya tidak tahu apakah mereka lupa atau memang Eh, berkurang semangat, semangatnya berkurang. Wallahu alam. Karena di awal-awalnya alhamdulillah. Naam. ikhwa ataupun ummahat lebih banyak yang uh, menghadiri majelis kita ini. Naam. namun itu bukan menjadi penghalang bagi kita semua barakallahu fikum untuk bermajelis ilmu atau bermajelis ta'lim. Nah, Atau mungkin juga sebabnya adalah informasi yang terlambat menyebarkannya di grup. Mungkin itu juga bisa jadi sebab. Wallahu alam. Nah, barakallahu fikum. Walhasil kita semua butuh untuk saling mengingatkan dan terus menerus senantiasa kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya barakallahu fikum. Nah, untuk bersemangat di dalam majelis ilmu atau majelis ta'lim. nah Dan juga bersemangat di dalam tahsil al-ilm. Menghasilkan ilmu atau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwatu fillah barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah taala bacaan kita dari keterangan Syekh Muhammad Ali Farkus hafizanallahu wa iyah di dalam kitab beliau Al-Mu'in fi Bayan Huquq Az-Zawjain. Nah, kita sampai kepada Al-Wajhul Thamin, sisi yang kedelapan dari sisi-sisi yang disebutkan oleh beliau terkait dengan muasyarah bil ma'ruf yaitu bermuamalah dengan cara ma'ruf dengan cara yang baik Nah, atau bentuk-bentuk muamalah yang baik untuk suami istri. Nah, maka sebelum kita melanjutkan pada sisi yang kedelapan, kita belum sempat membacakan footnote dari Syekh hafizahullah taala terkait dengan sisi yang ketujuh yaitu ihsanudzan bi zaujatihi wal idnu laha fil khuruji li syuhudil jama'ati au ziyadatil aqarib ziyaratil aqarib idza uminatil fitnah yaitu suami di antara bentuk muasyarahnya pergaulannya yang baik terhadap istrinya adalah ber, bersangka baik ya berbaik sangka dengan istrinya dan mengizinkan istrinya untuk keluar menghadiri sholat jamaah di masjid kalau istrinya menginginkannya atau menziarahi kerabat-kerabatnya selama semua itu aman dari fitnah maka wajib bagi suami mengizinkannya dan tidak boleh melarangnya jika aminatil fitnah. Jika aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Dan kita telah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang dinukilkan oleh beliau penulis rahimahullah di dalam suratul hujurat ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu ini terkait dengan bersangka buruk, dilarangnya berburuk sangka. Naam, selama tidak ada dalil, tidak ada bukti yang mengharuskan untuk berburuk sangka, maka tidak boleh Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman. Maka mencakup di dalamnya suami, istri. Naam, Kemudian beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan wanita yang meminta izin kepada suaminya untuk ke masjid fala yamna'ha. Tidak boleh dia melarangnya. Dalam riwayat lain, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang wanita-wanita Allah Subhanahu wa taala ke masjid-masjid. Nah, yakni kaum wanita perempuan kalau mereka ingin untuk ke masjid berjamaah tidak boleh dilarang. Sekali lagi, idza uminatil fitnah. Kalau aman dari fitnah. Oleh karena itu Syekh mengatakan fa'ala zauji an ya'dhana li zaujatihi. Maka atas suami mengizinkan istrinya al khuruj ilal masajid untuk keluar ke masjid berdoa bidawabit syariah dengan ya batasan-batasan hukum syariah. malam yakun fi khurujiha mud'atun ilal fitnah selama keluarnya istri atau wanita itu ke masjid tidak menimbulkan fitnah seperti at-tazayyun wa tatayyub wa tabarruj seperti berhias atau berwangi-wangian bertabarruj berikhtilat ya maka semua itu adalah fitnah yang menjadi sebab tidak bolehnya wanita itu keluar ke masjid karena tidak aman dari fitnah. Naam. Kemudian barakallahu fikum <clears throat> penulis rahimahullahu taala hafizahullahu taala juga menukilkan kepada kita hadis Asma binti Umais radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwa kelompok dari Bani Hashim pernah bertamu masuk ke rumah Asma binti Umais ya dan Asma binti Umais ini adalah uh, merupakan istri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah suami-suami sebelumnya yang akan kita bacakan insyaallah dari keterangan uh, asy syeikh rahimahullah hafizahullah di dalam footnote-nya. Nah, atau catatan kakinya. Maka hadis Asma binti Umais ini diriwayatkan Imam Muslim dan juga diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma <clears throat> Nah, afwan, saya keliru lihat nomornya karena selain kabur terlalu kecil. Saya salah baca nomor footnote-nya. Afwan. Nomor footnote yang keempat. Nah, Asma binti Umais hiya Asma binti Umais ibni Ma'di ibn al-Harith al-Khaf'amiyah wa hiya ukhtu Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li um jadi Asma binti Umais al-Khaf'amiyah beliau adalah saudara wanitanya Maimunah ya saudara perempuannya Maimunah Maimunah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berarti dia iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nam, Wa Uhtu Lubabah ummu Al-Fadl zaujatil Abbas juga dia adalah saudara perempuannya Lubabah ummu Fadl yaitu istrinya Al-Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanat Asma bintu kanat Asma'u binti Umais minal muhajirat ila ardil Habasyah ma'a zawjiha Ja'far ibn Abi Talib. Dan Asma' binti Umais radhiyallahu taala anha termasuk wanita yang berhijrah ke Habasyah, ke negeri Habasyah bersama suaminya pada waktu itu yaitu Ja'far bin Abi Talib. Ya. Nah, ini suami yang pertamanya. Ya. yakni suami Asma binti Umais. Ketika berhijrah ke Habasyah, maka beliau berhijrah pada waktu itu bersama suaminya Ja'far bin Abi Thalib. Fawaladat lahu Muhammadan wa Abdullah wa Auf wa Aufan. Kemudian terlahirkan anaknya dari Ja'far bin Abi Thalib yaitu Muhammad Abdullah dan Auf Thumma hajarat ilal Madinah. Kemudian setelah itu <clears throat> beliau berhijrah <clears throat> ke Madinah <clears throat> yang kedua kalinya yakni hijrah yang kedua setelah berhijrah ke Habasyah kembali kemudian setelah itu berhijrah ke Madinah. Ya, dan ketika itu suaminya sudah meninggal Ja'far lalu beliau fatazawwajaha Abu Bakar As-Siddiq ba'da qatlihi yakni ba'da qatli Ja'far bin Abi Thalib. Lalu dinikahi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya setelah meninggalnya Ja'far bin Abi Thalib. Fawaladat lahu Muhammad bin Abi Bakar. Ya, maka melahirkan beliau melahirkan anak dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu anhuma. Thumma mata anha fatazawwaja Ali ibni Abi Talib. Kemudian setelah Abu Bakar Siddiq meninggal, maka beliau dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala an. Fawaladat lahu Yahya ibni Ali ibni Abi Talib. Maka melahirkan beliau melahirkan anaknya dari Ali bin Abi Talib yaitu Yahya bin Ali bin Abi Talib. Nah, jadi beliau ini wanita yang utama barakallahu fikum memiliki keutamaan ya suaminya orang-orang yang utama barakallahu fikum ya Ja'far bin Abi Thalib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya uh, apa uh, adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dinikahi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an Naam. Ya, dan masing-masing beliau memiliki anak dari suaminya. Ya. Naam. Laha hijratani sehingga beliau memiliki dua hijrah. Ya, yakni beliau dua kali hijrah, hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke Madinah. Rawat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sittina hadisan ya Asma binti Umais radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 60 hadis. Wa kana Umar bin Khattab wa kana Umar bin Khattab yas'aluha an tafsiril manam wa nuqila anha asya'u min dhalik. Ya dan Umar bin Khattab bertanya kepada beliau Asma tentang tafsir al-manam, tafsir mimpi. Ya dan ya menunjukkan beliau ahli ru'ya dalam menafsirkan mimpi. Ya, wa nukila anha asya'u min dhalik dan dinukilkan dari beliau sesuatu dari yang demikian itu, yakni tafsir tentang mimpi. Ya. Barakallahu fikum. Maka bisa dilihat tarjamah beliau, biografi beliau Asma binti Umais radhiyallahu taala anha di dalam kitab Al-Isti'ab Imam Ibn Abdul Bar dan juga dalam kitab Asadul Ghabah li Ibn al-Athir rahimahullahu taala rahimahumullahu taala. Naam, juga dalam kitab Al-Isabah, kitab yang lain dari apa? Kitab uh, milik Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah yaitu Al-Isabah dan kitab A'lamun Nisa. Ya. Lil Kahala rahimahumullahu taala jami'an yakni terkait dengan biografi beliau Asma binti Umais radhiyallahu taala anha. Nah, maka kita bacakan hadis, kita kembali membacakan hadis tersebut yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dalam sahih uh, afwan diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, tadi yang saya keliru baca footnote-nya ya, yang diriwayatkan juga Imam Bukhari itu keliru ya hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau bahwasanya sekelompok dari Bani Hashim bertamu ke rumah Asma binti Umais. Pada waktu itu beliau sedang ya berada dalam uh, apa? kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an ya. Nah, pada waktu itu suaminya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Fadakhala Abu Bakar As-Siddiq wa hiya tahtahu yauma idzin. Ya, maka Abu Bakar As-Siddiq masuk ya uh, ke istrinya ini Asma binti Umais faraahum fakariha dhalik. Maka beliau melihat ya sekelompok lelaki dari Bani Hashim sedang berada di dalam rumahnya. Yani pada waktu itu Asma binti Umais sendirian di rumah. Ya Abu Bakar tidak berada di rumah. Ketika beliau datang, ya, ternyata beliau menyaksikan ya beberapa lelaki dari Bani Hashim sedang ada di dalam rumahnya. Ya. Nah, fakariha. Maka beliau tidak senang dengan pemandangan itu. Yani sahabat Abu Bakar tidak senang. Ya, atau membenci pemandangan tersebut. Fakar fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu beliau menyebutkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yakni beliau melapor kepada Rasulullah wa qala ya lam ara illa khairan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha qad barra'aha min dhalik. Thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar faqala la yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hadza ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun aw isnani. Naam. Kemudian setelah beliau melapor, Rasulullah eh, uh, beliau mengatakan lam ara illa khairan. Ya. Sesungguhnya aku tidak melihat ya kepada Asma kecuali kebaikan. Nah, tetapi ketika beliau beliau menyaksikan hal itu maka beliau ya membencinya, yakni tidak senang ya dengan pemandangan tersebut, yakni beliau menerima lelaki yang masuk ke dalam rumahnya. Ya, namun beberapa lelaki. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, sesungguhnya Allah taala kadabarra'aha min dhalik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melepaskannya, yakni menyelamatkannya dari yang demikian. Yakni dari kejelekan, ya, dari zina dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala melepaskan, menyelamatkan Asma binti Umais dari yang demikian. Thumma qama Rasulullah, kemudian setelah itu Rasulullah bangkit, naik ke mimbar dan beliau ya bersabda di atas mimbar, beliau menyatakan alaihi salatu wassalam la yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hadza ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun aw ithnan Ya, tidak boleh seseorang setelah hariku ini masuk pada seorang wanita illa wa ma'ahu rajulun aw ithnani kecuali kalau dia bersama lelaki yang lain atau dua lelaki yang lainnya. Nah, hadis ini barakallahu fikum dijelaskan oleh penulis hafidahullah dalam footnote ya kultu kata beliau kultu aku katakan hadzal hadis mahalluhu amnul fitnah hadis ini ya tempatnya dibawa kepada jika aman dari fitnah ya jika aman dari fitnah fa idza kana ar-rajul ma'a zaujatihi aw banatihi aw akhawatihi au kana jama'atun minar rijal wa fil baiti imra'atun wahidah wa adinat bidukhul biridha zawjiha fa innahu jaizun amalan bimuqtada al hadis kata Syekh hafizahullah taala apabila seorang lelaki bersama istrinya atau anak perempuannya atau saudara perempuannya atau yaitu istri bersama suaminya ya apa e, istri bersama suaminya atau bersama saudara wanitanya atau anak perempuannya bukan sendirian ya dia bertamu kepada seorang wanita di rumahnya ya atau jama'at minar rijal atau sekelompok dari lelaki ya kalau dalam hadis ini dua orang atau lebih ya dua lelaki atau lebih atau lelaki satu namun ada istrinya bertamu di rumahnya seorang istri yang sendirian di rumahnya suaminya keluar atau tidak ada mahram laki-laki nah apa hukumnya kata beliau jaizun amalan bimuqtada al hadis ya itu boleh dalam berdasarkan ya kandungan hadis tersebut. Ya, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan laporan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaan yang terjadi pada Asma binti Umais, istri, istri beliau pada waktu itu, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu bersabda di atas mimbar. Ya, beliau mengatakan tidak boleh seseorang kalau sendirian lah kesendirian masuk ke seorang wanita setelah hariku ini, kecuali kalau bersamanya ada lelaki lain atau dua lelaki yang lainnya. Berarti dua lelaki atau tiga. Ya. Maka boleh barakallahu fikum. Nah. Qala nawawi rahimahullahu taala fi syarh Muslim berkata Imam Nawawi dalam syarah Muslim Zahiru hadal hadis jawazu khul khulwatir rajul rajulaini awi thalathati bil ajnabiyah. Ya, Dohirnya hadis ini kata Imam An Nawawi bolehnya dua lelaki berkhalwat atau tiga lelaki berkhalwat dengan satu perempuan ajnabiyah. Ya, maksudnya berkhalwat di sini bersama ya dalam satu rumah, dalam satu ruangan. Tentunya selama dia ber, berhijab tentunya, ya bercadar atau berjilbab menutup auratnya, ya kemudian uh, di situ dia tidak berdua. Ya, ada lelaki, lelakinya dua atau tiga orang. Nah, maka itu boleh berdasarkan dohir hadis wal mashhur inda ashabina tahrimuhu. Adapun yang masyhur di sisi sahabat-sahabat kami mereka mengharamkannya. Jadi ada perselisihan. Ya. Yani sahabat-sahabat dari madhab syafi'iyah. Karena Imam An-Nawawi rahimahullah ya nusiba ilaihi disandarkan dinisbahkan kepada beliau yaitu dengan madhab syafi'iyah yaitu ma'ruf ya maka dari sahabat-sahabat beliau yakni mak maksudnya dari ya ulama-ulama yang bermadhab syafi'iyah yang lainnya itu mengharamkannya ya akan tetapi berdasarkan dohir hadis ini itu boleh maka dikompromikan fayu aw, fayu awalul hadithu ala jama'atin yab'ud wuku'ul muwata'ah minhum al fahishati li salahihim au muru'atihim au ghairi dhalik. Ya. Barakallahu fikum. Kata beliau ditakwilkan hadis ya ala jamaah ya yaitu pada sekelompok lelaki yang jauh untuk dia jatuh dalam zina atau perbuatan keji karena kesolehan mereka atau karena kewibawaan kehormatan mereka. Nah, sehingga ditawilkan hadis kalau lelakinya lelaki yang soleh, yang ma'ruf, ya, lelaki yang baik-baik. Nah, ada pun lelaki yang jelek akhlaknya, agamanya, ya ini jelas tidak aman dari fitnah, ya. Ini tidak aman dari fitnah, berbahaya, apalagi di zaman sekarang. Ya. Apalagi di zaman sekarang. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ya, justru sangat tidak aman dari fitnah. Ya, kalau lelakinya tidak dikenal, ya, apalagi kalau dikenal lelaki yang tidak baik agamanya, tidak sholat dan sebagainya, ya, maka itu ya tidak aman dari fitnah maka hukumnya berarti tidak boleh ya barakallahu fikum maka ini Hadis ini ditakwilkan kepada jamaah lelaki tadi jika dia ma'ruf dengan kesolehannya, dengan kehormatan ya wibawanya, dirinya. Amma idza wujidatil mar'atu fil baiti bimufradiha falaysa laha an ta'dhana li rajulin ajnabi. Adapun jika didapati seorang wanita di rumah sendirian dia, maka tidak boleh baginya mengizinkan untuk masuk ke dalam rumahnya seorang lelaki ajnabi, lelaki yang sendirian, yang bukan muhrimnya, tidak boleh. Berarti karena dia berdua nantinya. Ya, ikhtilat berdua. Tentunya haram. Karena, kata Nabi SAW, ya, yang ketiganya adalah wathalithuhuma syaitan. Yang ketiganya nanti adalah syaitan. Ya, maka yang dilarang kalau sendirian lelaki tersebut. Fa innahu yahrumu alaihi dukhul alaiha ijma'an Berdasarkan ijma haram seorang lelaki masuk di rumahnya seorang wanita yang menyendiri di rumahnya. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya, iyyakum wadkhul ala nisa. Hati-hati kalian masuk kepada kaum wanita. Faqala rajulun minal ansar. Maka pada waktu itu berkata seorang lelaki dari Ansar, "Ya Rasulullah, afara'aital hamwa alhamwa, Ya, bagaimana pendapatmu dengan ipar? kala alhamwu al-maut. Ipar adalah amaut. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ipar itu tidak boleh. Bahkan itu maut. Maksudnya berbahaya, fitnah. Ya. Seorang perempuan berhalwat berdua dengan iparnya. Ya. Atau seorang lelaki berhalwat berdua dengan ipar perempuannya. Haram. Nah, Bahkan Nabi SAW ya meng, meng, mengumpamakannya dengan al-maut, kematian, kebinasaan. Ya, maksudnya sangat berbahaya. Ya, akan jatuh ke dalam zina. Nah, kemudian beliau uh, menukilkan hadis tersebut, hadis tentang ya ipar itu maut dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam kitab nikah bab la yakhluwanna narojulun bi imratin illa du mahram. Ya, dalam bab Sahih Bukhari, Imam Imam Bukhari mengatakan tidak boleh seseorang berkhalwat dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Ya, dan juga waduhul alal mughibah, tidak boleh masuk kepada seorang wanita yang menyendiri di rumahnya. Adapun dalam Sahih Muslim hadis tersebut dari Uqbah ibni Amir al-Juhani rahimahullahu taala ya sehingga hadis tersebut dalam Bukhari Muslim. Hadis tentang ipar al-maut. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan ammal khalwatu bimaharimiha famubahun bil ijma. Adapun berkhalwat dengan mahramnya, mahramnya wanita itu boleh secara ijma, ya, kesepakatan ulama. Dan pengertian al-mahram huwa kullu man haruma alaihi nikahuha. Alat ta'bid Ya, mahram itu adalah semua yang diharamkan menikahinya dengan pengharaman yang takbid yang selama-lamanya. Ya, diharamkan menikahi selama-lamanya. Karena pengharaman menikahi itu ada dua, ada yang sementara, ada yang tidak boleh menikahinya sementara, ada yang tidak boleh menikahinya selama-lamanya. Ya. Seperti ibu ya, selama-lamanya. Barakallahu fikum. Tidak boleh dinikahi. Ya. Anak perempuan, saudara perempuan. Selama-lamanya. Ada yang sementara bisa. Ya. Istri, saudaranya istri, ipar. Kalau meninggal, ya istri, istrinya. Dia menikahi lagi saudaranya, itu boleh. Ya. Tapi ketika istrinya belum meninggal, haram untuk dia menikahi iparnya. Mengumpulkan dua wanita yang bersaudara adalah haram. Tapi pengharuman ini tidak selama-lamanya. Ya, sementara. Artinya kalau sudah meninggal, ya, maka boleh dia menikahi saudaranya. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau cerai tidak meninggal? Nah, labas ini sebagai faidah. Ya, boleh tidak menikahi saudaranya istri kita, saudara kandungnya yang sudah kita ceraikan istri kita. Kita nikahi saudaranya. Nah, sampai menjawab? Kalau meninggal sudah jelas ya. Hah? Boleh. Nah, barakallahu fikum. Ya, tentunya boleh, ya. Nah, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan nanti meninggal. Ya. Kalau dicerai boleh. Tapi kayaknya itu kejadiannya <laughs> jarang ya. Nah, nadir jiddan ya. Sangat jarang dan ya secara karakter ya apalagi perempuan tidak akan mau. Ya. Nah, kalau saudaranya sudah diceraikan lalu dia mau dinikahi tapi kalau bicara boleh, boleh. Ya. Karena dia pengharumannya bukan pengharuman yang takbid, tapi muakkatan. Ya, pengharuman yang sementara. Barakallahu fikum. Nah, Iya. Sebagai tambahan faedah sebagian eh, para ulama kita menjelaskan bolehnya menikahi ya e, ibu dan putrinya ya jadi nikahi perempuan perempuan itu ada putrinya nah setelah kita menikahi ibunya lalu kita menikahi anak perempuannya boleh tidak? Hah? <laughs> Jawabannya apa? Tidak boleh barakallahu fikum. Ya, mengumpulkan ibu dengan putrinya jelas haram. Mengumpulkan dua wanita bersaudara saja haram. Nah, tapi itu tidak ketidakbolehan yang sementara. Ya. Ketika ibunya kita nikahi, ya belum sempat digauli. Belum sempat digauli. Cerai. Ya, atau meninggal misalnya, belum digauli. Ya. Maka para ulama menjelaskan boleh menikahi putrinya. Setelah itu, selama belum sempat dukhul, ya, belum di digauli. Begitu pula sebaliknya. Ya, nikahi wanita belum digauli, setelah itu diceraikan, lalu dinikahi ibunya. Ya, maka itu boleh selama belum di, digauli. Nah, barakallahu fikum. Ini pentingnya mengetahui hukum Islam. Ya. Sehingga kita tidak memakai perasaan atau ya terpengaruh dengan hamasahnya kaum awam. Ya, e, mengikuti hawa nafsu atau emosionalnya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau emosional awam ya kaum wanita atau karakternya jangankan itu poligami saja mereka tidak terima. Ya, apalagi mau apa? menikahi ibu kemudian setelah itu anaknya lagi. Ya. Nah, Poligami saja yang sudah jelas-jelas ayatnya di dalam Al-Quran itu kebanyakan wanita tidak mau menerimanya. Ya. Enam. <clears throat> Walhasil barakallahu fikum. Uh, demikian ya keterangan al Imam An Nawawi rahimahullah dalam kita beliau Al-Minhaj Sarah Sahih Muslim bahwa hadis ini menunjukkan pada kita bolehnya ya eh, beberapa lelaki ya bertamu masuk ke dalam rumah so, di so, eh, rumah seorang wanita yang menyendiri di dalamnya ya dengan takwil bahwa selama aman dari fitnah dan tentunya di antara bentuk amannya dari fitnah kalau lelakinya itu ma'ruf dengan kesolehannya. Ya. Nah, sudah diketahui kesolehannya. Barakallahu fikum. <clears throat> nah, itu pun sebagian ulama dari madhab syafi'iyah mengharamkannya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan berdalilkan dengan dalil umum, ya, yaitu tidak bolehnya berkhalwat ya lelaki perempuan yang bukan mahram. Ya. Nah. Taib kita beralih kepada sisi yang kedelapan. Berkata Syekh Hafidahullah Ta'ala Al-Wajhul Thamin Sisi yang kedelapan diantara bentuk-bentuk muamalah yang baik seorang suami terhadap istrinya yaitu musa'adatul rajul zaujatahu fi khidmati a'malil bait wa ashghalil manzil min tanzifin wa tartibin wa ghairihima khassatan ayyam ayyam hamliha lil janin aw ba'da wad'iha lil mauludi aw waqta maradiha aw 'inda zahmati a'maliha yaitu seseorang suami, seorang suami membantu istrinya di dalam khidmah a'malil bait. Ya, di dalam membantu atau melakukan amalan-amalan rumah, pekerjaan-pekerjaan rumah. Seorang suami membantu istrinya dalam tugas keseharian di dalam amalan-amalan atau tugas-tugas keseharian di rumahnya. Juga membantunya dalam kesibukan-kesibukan rumah yaitu membersihkan, mengatur dan sebagainya. Ya, apalagi di hari-hari ketika istrinya hamil, ya, mengandung janin atau setelah melahirkan. Ya, di masa nifasnya ya setelah melahirkan itu repot. Ya, karena selain nifas juga menyusui anaknya, menjaganya. Ya. Atau di waktu menyusu, penyusuannya, ya ini juga membutuhkan bantuan Awinda zahmati amaliha atau ketika banyak tugas-tugasnya ya bertumpuk tugasnya maka sepantasnya suami membantu istrinya di rumah ya dalam meringankan pekerjaan-pekerjaannya barakallahu fikum <clears throat> ya ini perlu kita uh, apa namanya rinci ya pada pengajian-pengajian kita sebelumnya sering saya nukilkan apa e, kisah Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha ya e, di sisi suaminya Zubair bin Awam. Nah, bagaimana beliau bertugas dengan pekerjaan rumahnya yang sangat berat <clears throat> ya sampai tugas apa me memberi makan onta suaminya atau kuda suaminya ya itu beliau melakukannya dengan berjalan kaki sekian kilo ya tiga mil tiga mil satu mil itu 1,6 kilo ya itu di jalan kaki beliau tiga mil memikul biji-bijian untuk memberi makan uh, kuda suaminya Zubair bin Awam. Nah, berat ya. Sampai-sampai Abu Bakar mendengarkan beliau kasihan dan mengutus uh, apa pelayan, pembantu untuk membantu tugasnya anak putrinya Asma binti uh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha. Nah, Nah di situ bukan berarti sahabat Zubair tidak membantu istrinya. Ya. Tapi tentunya kita mentakwilnya bahwa lelaki itu tugasnya di luar rumah, ya. Mungkin saja suaminya selalu di luar rumah. Apakah dengan tugas-tugas jihad atau yang lainnya? Ya. Nah, mencari nafkah di luar maka berarti sang istri ya harus melakukannya. Ya, tugas-tugas itu di rumahnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini kita kompromikan bahwa ya kalau suami di luar misalnya tidak boleh kemudian istri marah-marah karena beratnya tugasnya di rumah. Mana suami saya ini? Ya, marah. Nah, uh, kirim telepon kiri kanan ya ke sana kemari dan seterusnya ini tidak pantas barakallahu fikum ya ini yang saya inginkan di sini tambih ya dari kisah uh, binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha Naam ya dan juga sahabiah-sahabiah yang lainnya bagaimana mereka bertugas dengan tanggung jawabnya di rumah itu berat ya tetapi mereka bersabar Nah, mereka bersabar barakallahu fikum. Ya, selama suaminya bukan orang yang sengaja, ya. Seperti orang awam. Sengaja tidak mau membantu istrinya, sengaja ya, atau malas, ya. Itu bisa dibedakan, ya. Tapi kalau suaminya soleh, suaminya orang bukan pemalas, ya. Nah, memiliki tugas-tugas yang lain, maka hendaklah di sini saling tafahum, ya saling memahami dan tidak boleh ada saling uh, apa menyerang atau mencerca ya satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. <clears throat> nah, kemudian kata Syekh hafizahullah taala faqad kana sallallahu alaihi wasallam yakhdumu mihnata ahlihi wa yakummu baitahu wa yarfu thawbahu wa yakhruz wa yukhriz na'lahu wa yahlib syatahu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu keluarganya di rumahnya. Nah, beliau mengurus, menyapu rumahnya. Ya, mencuci pakaiannya, membersihkannya, menjahit sendalnya, memeras ya eh, perahan kambingnya, ya, susu kambingnya. Itu Rasulullah SAW melakukannya di rumahnya. Nah, fakad su'ilat Aisyah radhiyallahu taala anha. Sungguh Aisyah pernah ditanya ya tentang Rasulullah SAW. maka Nabi SAW yasna'u fi baitihi. Beliau ditanya apa yang anti persaksikan yang Rasulullah melakukan di rumahnya. <coughs> Naam. Maka qalat dijawab oleh beliau radhiyallahu taala anha kana yakun kana yakunu fi mihnati ahlihi ta'ni khidmata ahlihi yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tugas keluarganya membantu melayani keluarganya fa idza hadaratis salatu kharaja ila shalah kalau tiba waktu sholat, beliau keluar sholat. Tapi sebelum tiba waktu sholat, beliau membantu. Ya, di dalam rumah tangganya. Nah, demikian pula dalam riwayat-riwayat yang lain di sisi Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah taala juga menyebutkan ya makna yang mirip dengannya apa yang disebutkan ya dalam uh, hadis yang telah kita bacakan di atas. Nam dari Aisyah radhiyallahu taala anha <clears throat> juga dalam riwayat Ibnu Hibban rahimahullahu taala menyebutkan makna yang sama. Nam بل قد يتجاوز الزوج حسن المعاشرة بالمعروف فيذكر زوجته بعد وفاتها بما كانت تحب أن يفعله زوجها من أجلها وهذا بلا شك من كمال الوفاء وتمام المحبة لها bahkan <clears throat> suami yang baik ya sebagai bentuk husnul muasyarah sebagai bentuk ya baiknya pergaulannya terhadap istrinya ya terkadang walaupun setelah istrinya meninggal dia masih menyebutkan kebaikannya ya menyebutkan kebaikan istrinya setelah meninggalnya nah yang istrinya itu senang ya untuk suaminya melakukannya maka dia melakukannya setelah istrinya meninggal Naam. Dan ini merupakan kamal al-wafa, kesempurnaan amanah, ya. Naam dan tamamul mahabbah dan kesempurnaan cinta. Ya, maksudnya cinta karena Allah. Ya, seorang suami ataupun istri juga tentunya. Demikian. Ya. Naam, barakallahu fikum ketika suaminya sudah meninggal atau istrinya yang meninggal maka dia mengingat kebaikan-kebaikannya dan menyebutkannya ya enam barakallahu fikum maka itu salah satu bentuk husnul muasyarah ya salah satu bentuk muasyarah pergaulan yang baik ya untuk suami istri enam kemudian Syekh menukilkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Beliau berkata, maghirtu ala mra'atin maghirtu ala Khadijah." Walaqad halakat qabla an yatazawwajani bi thalathi sinin. Lima kuntu asma'uhu yadhkur yadhkuruha. Walaqad amarahu rabbuhu an yubashshiraha bi baitin fil jannah min qasbin qasabin. Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhbahu asyata thumma yuhdi fi khullatiha minha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ini dalam Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Bukhari Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah aku cemburu pada seorang wanita sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. Ya. Yaitu walaqad halakat benar-benar sungguh Khadijah meninggal sebelum Rasulullah menikahiku tiga tahun. Yani tiga tahun sebelum apa uh, apa tiga tahun Khadijah meninggal setelah itu Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi uh, Khadijah istri Rasulullah SAW yang sendirian. Ya, yakni belum dipoligami beliau. Sampai beliau meninggal tiga tahun baru Rasulullah menikahi siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, setelah Rasulullah menikahi Aisyah, ya, beliau sangat cemburu Aisyah terhadap Khadijah. Padahal kita perhatikan ya, dia dia sudah meninggal. Ya, Kenapa Aisyah cemburu? Padahal Khadijah sudah meninggal, itu karena Rasulullah SAW menyebut-nyebut kebaikannya Khadijah. Ketika beliau bersama. Nah, sebelum menikah dengan Aisyah tentunya. Radiyallahu ta'ala anha. Nah. <clears throat> Yaitu ketika aku mendengarkan Rasulullah menyebut Khadijah, ya kebaikannya dan benar-benar sungguh Allah taala memerintahkan Rasulullah untuk memberitakan berita gembira kepada Khadijah dengan rumah di surga dari istana. Ya. Barakallahu fikum. Yani Rasulullah memberitakan kepada Aisyah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya dalam riwayat menyampaikan salam ya kepada Khadijah bahwa beliau memiliki surga di umul kiamah. Ya, istana istana di dalam surga. Nah, maka tentunya ini menjadikan Aisyah cemburu, ya. Ini kelebihan barakallahu fikum yang dimiliki Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, juga Rasulullah SAW alaihi wasallam eh, menyembelih ya kambing atau domba kemudian beliau menghadiahkan pada khullahnya ya yakni maksudnya pada kerabatnya Aisyah ya jadi Rasulullah berbuat baik setelah istrinya meninggal beliau masih berbuat baik di antara bentuk berbuat baiknya Rasulullah beliau menyebut-nyebut kebaikannya dan memberi hadiah sedekah kepada kerabatnya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Di sini penting sekali ya bagi para ummahat, para akhwat mengambil faidah ya bahwa ketika suami bersedekah dengan kerabat ya kerabatnya istri ya yang lain apalagi istri yang sudah meninggal hendaklah dia senang dengannya Ya, karena itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian justru melarangnya. Ya, atau cemburu kemudian cemburu boleh, ya, tapi jangan cemburu itu mengantarkan dia ke dalam maksiat. Ya, untuk kemudian berbuat baik. Aisyah radhiyallahu taala cemburu tapi beliau tidak menghalangi Rasulullah untuk berbuat baik. Ya. Barakallahu fikum. <clears throat> Naam. Wallahu taala a'lamu bisawab. Jadi barakallahu fikum banyak hadis-hadis yang uh, Rasulullah SAW ya memberitakan atau memuji Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, dan beliau adalah wanita yang paling utama ya. Dan uh, beliau termasuk orang yang paling pertama beriman ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Barakallahu fikum. Ya, bahkan beliau lebih duluan ya beriman daripada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha. Ya. Uh, ayah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Wallahu taala a'lamu bisawab Kita cukupkan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.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 Nah, Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Afwan ini tadi ada pertanyaan kayaknya. Uh, mungkin anak-anak yang bawa tapi dia tidak kasih saya dia simpan di, di belakang saya tadi. Nah, ada pertanyaan yang pertama bagaimana dengan pernyataan yang seperti di bawah ini. Laki-laki yang malamnya menggauli istrinya tidak boleh masuk ke liang lahat untuk menguburkan jenazah. Apakah pernyataan tersebut ada dalilnya? Iya, ada. Ya, laki-laki yang malamnya dia menggauli istrinya, maka besoknya dia tidak boleh kalau menguburkan jenazah, tidak boleh dia masuk ke lahatnya. Itu ada dalil yang soheh. Ya, disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Janaiz. Kemudian maksud dari memakai cincin untuk laki-laki untuk memperindah penampilannya itu cincin seperti apa yang dimaksud. Nah, uh, memakai cincin untuk laki-laki yang pertama yaitu apa? Sebagian menyebutkan itu mubah, ya, sebagian menyebutkan itu sunnah. Nah, uh, sunnah jibiliyah. Ya. Karena Rasulullah SAW memakai cincin. Nah, sebagian menyebutkan itu mubah, ya, bukan sunnah. Karena Rasulullah memakai cincin itu ada ada sebabnya. Ya. Padanya ada khotam, ada stempelnya. Ya, pada cincin tersebut. Nah, sehingga kalau tidak ada tujuannya, ya seperti yang Rasulullah SAW pakai untuk stempel atau tujuan yang lain yang syar'i, maka tidak disunahkan memakai cincin. Kalau saya tidak salah ini pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. <clears throat> Dan pendapat yang roji wallahu alam bisawab yaitu memakai cincin perkara yang apa? masuk dalam sunnah jibiliyah. Ketika seorang melakukannya dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia mendapatkan pahala. Ya, yang jelas cincinnya bukan cincin emas karena laki haram memakai emas. Ya, apakah cincin atau yang lainnya. Juga yang kedua bukan dari besi. Ya, karena datang riwayat yang sahih disahihkan para ulama bahwa cincin dari besi itu akan menjadi siksaan neraka. Ya. Maka cincin yang dipakai Rasulullah SAW adalah dari fiddah ya dari fiddah yaitu dari perak. Dari perak. <coughs> Barakallahu fikum. Adapun uh, selain dari besi dan emas yaitu boleh selama bukan besi dan emas. Karena besi itu berjenis-jenis ya. Nah. Ya, dan yang paling selamat adalah memakai dari perak. Nah, memakai dari perak itu selamat ya keluar dari larangan. Wallahu alam bisawab. Jazakumullah khairan.